Keutamaan menuntut hadis dan ilmu hadis. Karena kita tahu bahwa hadis adalah merupakan pondasi atau dasar kedua setelah Al-Qur'an Karim. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan dan menjelaskan tentang Al-Quran di dalam hadis-hadis beliau. Karena akal Islam hadis termasuk makna daripada az yang dijamin akan dijaga oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan az kami pula yang akan menjaganya. Dan mak maksud daripada al zikr dalam ayat dalam surat Al-Hijr ini yaitu Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana juga dalam firman Allah, "Wa anzalna ilaika adh-dzikra litubayyin litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada engkau al dzikr untuk menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan. Yang diturunkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa hadis merupakan salah satu bagian makna daripada az yang disebutkan dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah fasalu ahla dzikri tanyalah kepada ahlu dzikr in kuntum la ta'lamun ta jika kalian tidak tahu maksudnya ai ahlul qur'ani was sunnah itu mereka yang ahli di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Akhal Islam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena mempunyai fungsi yang sangat agung di dalam Islam. Karena Al-Qur'an tanpa hadis pincang. Maksudnya Al-Qur'an turun sebagai ayat-ayat yang bersifat global dan universal. Tibyanan likulli syai' kata Allah, penjelas segala sesuatu. Makanya Al-Qur'an selalu sifatnya global. Wa aqimus shalah wa zakah. Ya dan yang lainnya. Akan tetapi ya di dalam Al-Qur'an tidak terdapat perincian-perincian. Seperti misalnya perintah untuk mendirikan sholat tidak diterangkan di dalam Al-Quran tentang tata cara sholat bagaimana, tata cara zakat bagaimana. Ya, tidak diterangkan, tapi dirinci oleh hadis. Makanya ya kedudukan sunnah atau hadis Rasulullah yang ada suatu wassalam ada tiga kedudukan. Kedudukan yang pertama yaitu sebagai muakid penegas Al-Qur'an. Ya, ketika Rasulullah SAW memberikan suatu hukum yang ketetapannya persis dengan Al-Qur'an maka ini sebagai takkid atau taukid ya penegasan. Yang kedua mempunyai fungsi sebagai mengkhususkan keumuman Al-Qur'an. Mengkhususkan keumuman Al-Qur'an. Atau mengikat kemutlakan Al-Quran mengikat kemutlakan Al-Quran atau memansuh ayat Al-Quran memansuh daripada hukum dalam ayat Al-Quran atas sebagian pendapat eh, kalangan ahli usul fungsi yang ketiga hadis itu sebagai ziyadah memberikan hukum tambahan terhadap Al-Qur'an yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya sebagai hukum tambahan terhadap sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah, "Qul inna harrama rabbiyal fawahish," sesungguhnya yang diharamkan itu cuma empat. Kemudian Rasulullah menambah. Rasulullah mengharamkan keledai, Rasulullah mengharamkan segala binatang yang ber, eh, yang buas ya di mana ia e, menangkap buruannya dengan taring dan cakarnya Akhal Islam, sesungguhnya Rasulullah SAW mendoakan orang yang senan, yang mempelajari dan meriwayat serta menukil hadis. Di dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih dan hadis ini masuk dalam kategori hadis-hadis mutawatir itu hadis Rasulullah SAW sabda nadzarallahum ra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a nadzarallahum ra'an semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang Rasulullah memberikan doa, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang. Sami'a maqalati yang mendengarkan sabdaku. Fahafidhoha, lalu ia menghafalnya. Wawa'aha, dan ia memahaminya. Wa'addaha kama sami'a dan ia menyampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar. Farubba muballagin aw sami'in berapa banyak orang yang disampaikan hadis ternyata lebih fakih, lebih paham daripada yang menyampaikannya. Ya, Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun sahih. Syekh Abdul Hasan menyatakan hadis ini termasuk hadis-hadis mutawatir. Di sini Rasulullah alaihi wasallam akal Islam mendoakan orang yang mempelajari hadis dengan apa? Supaya wajahnya diberikan oleh Allah cahaya. Subhanallah ya. Nadharallahu ra'an. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seorang yang mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya dan memahaminya. Dan ini merupakan anjuran agar kita ini bukan cuma ia membacanya saja tapi juga kita apa? menghafalkan dan memahami maksud daripada hadis-hadis Rasulullah ya alaihi wassalam. Makanya Sufyan bin Uyainah berkata, "Laisa min ahli al-hadis ahadun illa wa fi wajhihi nudratun li hadzal hadis." Tidak ada seorang ahli hadis pun kecuali wajahnya itu ada cahaya, terlihat bercahaya berdasarkan hadis ini. Ya. Subhanallah. Disebutkan pula dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni, Abu Nuaim, Ibnu Adi dan yang lainnya, Rasulullah ia ya, bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin Ilmu hadis ini akan dibawa di setiap generasinya oleh orang-orang yang adilnya mereka akan mengenyahkan perubahan orang-orang yang melampaui batas. Pemalsuan orang-orang yang memalsukan. Dan pentakwilan orang-orang yang bodoh. Ya, jadi ya mereka ini para ulama hadis akan berusaha untuk membela hadis Rasulullah dari berbagai macam. Pertama apa? Ya, tahrifal ghalin perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Ya, dari kalangan orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Juga kedua apa? Wantihalal mubtilin dan akan membela hadis dari orang-orang yang berusaha memalsukan hadis. Dari hadis yang membersihkan hadis dari berbagai macam hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif diterangkan kepada manusia ini hadis yang sahih, hadis doif, ini hadis palsu. Watawil jahilin dan penafsiran orang-orang bodoh. Jadi ya mereka itu bukan cuma menjaga teks daripada hadis tapi menjaga makna hadis. Tata cara istidlal pengambilan dalil dari hadis. Maka dia mengatakan ya watawil jahilin dan akan menjaga hadis ini dari penafsiran orang-orang yang bodoh berapa banyak hadis-hadis yang ditafsirkan dengan penafsiran penafsiran yang aneh dan nyeleneh. Seringkali saya memberikan ya banyak sekali permisalan-permisalan ya penafsiran-penafsiran hadis yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Seperti misalnya penafsiran hadis yang dilakukan oleh Khawarij ketika menafsirkan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dikatakan mukmin maksudnya dia tidak boleh disebut mukmin lagi alias kafir. Padahal tidak demikian para ulama ul hadis menafsirkannya dari kalangan ahlu sunnah. Demikian pula hadis. Banyak hadis-hadis yang dipahami oleh orang-orang bodoh itu dengan pemahaman yang aneh dan nyeleneh. Hadis ya e, apa yang dijadikan alat apa dalil oleh orang-orang yang suka apa e, bayat bayatan seperti zaman sekarang di jamaah-jamaah bayat bawa-bawa hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah ini namanya takwil jahilin penafsiran orang-orang yang bodoh karena para ulama tidak pernah membawa penafsiran tentang bayat itu kepada jamaah tertentu tidak ya justru kita harus mengumpulkan semua seluruh riwayat Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan jah, tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Padahal dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya diterangkan, man kharaja ala sultani shibron mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang membangkang dari penguasa satu jengkal saja, maka ia telah mati dalam bangkai jahiliyah. Jadi yang dimaksud baiat di sini maksudnya itu kepada sultan. Ya. Itulah hebatnya al-hadis. Al-hadis itu ya, Masya Allah mengumpulkan seluruh riwayat dan lafal Sampai kata Imam Syobah apa? Al-bab Iza lam yujma' turukuhu lam yatabayyan muraduhu. Bab masalah ini kalau tidak dikumpulkan semua jalannya tidak akan jelas apa maksudnya. Maka akal Islam itu ya, kita diperintahkan untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW dan mempelajari hadis Rasul secara riwayah dan dirayah bukan cuma membahas hadis secara e, apa maknanya saja tapi juga kita harus pelajari secara riwayat apakah hadis ini sahih atau tidak itu dipelajari itu yang paling penting dulu setelah kita tahu hadis ini sahih baru kita pahami bagaimana makna hadis ya bagaimana mana mana hadis akal Islam Para ulama terdahulu menganjurkan agar kita-kita ini mempelajari hadis semenjak kecil. Berkata Imam A'mash Sulaiman bin Mahram Al-Kahili Al-Kufi yang wafat pada tahun 147 Hijriah, seorang yang fiqah. Alaikum bimulazamatis sunnah wa'allimuha lil atfal. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnah Rasul dan ajarkan kepada anak-anak. Ya, lima Ma'mash yang yang wafat pada tahun 147 Hijriah su, di, menyuruh supaya kita mengajarkan anak-anak dari kecil supaya ajarkan hadis. Bukan ngajarin pendapat madhab. Ya, bukan ngajarin supaya taklid. Kebanyakan kita itu terkadang mengajarkan supaya taklid dulu. Pokoknya kamu harus gini, gini, gini. Sehingga setelah besar dalam keadaan dia nggak tahu dalilnya apa ya ini yang kita terjadi ya nggak di masyarakat kita dari waktu kecil juga diajarin kayak gituan aja kan coba ya kalau ditanya dalilnya apa oh ada di kiai itu kebanyakan begitu ya baru alhamdulillah setelah belajar baru tahu oh ternyata nggak enggak nggak ada dalilnya ternyata ada dalilnya ternyata ini nggak ada asal usulnya itu yang terjadi makanya Imam Ahmad di sini mengatakan ajarkan hadis dari semenjak kecil. Imam Bukhari belajar hadis dari umur berapa tahun antum? Umur 12 tahun. Umur 14 tahun beliau sudah hafal 70 ribu hadis dengan dengan sanatnya. Umur 14 tahun, subhanallah. Imam Syafi'i kapan hafal muwatta? Umur 9 tahun. Hafal muwatta. Ya. Jadi begitu, para ulama terdahulu itu memang di waktu dari kecil itu sudah diajarkan tentang hadis. Ya. Sudah diajarkan dalilnya. Nah, ini seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan cuma ngebeok, disuruh ngebeok doang. Enggak, kita ajarkan dengan cara yang mudah tentunya. Iya. Kalau cuma diajarin anak-anak ya Ayo mari kita baca niat puasa. Nawaitu soma godin. Ditanya sama gurunya, Ustadz hadis ada nggak hadisnya? Ah, pokoknya ikut aja. Ini namanya ngajarin anak-anak sepajari burung beo. Ya. Abdurrahman bin Mahdi, Amirul mu'minina fil hadis, Siqatun sabtun min sadatil atqiya wal mutqinin. Beliau bersyair, "Dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyatu lil fatal athar, la targhabanna 'anil hadithi wa ahli, farra'yu laylun wal hadithu nahar." Agama Nabi Muhammad adalah khabar, yaitu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya. Karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap sedangkan hadis adalah siang yang terang. Ya. Beliau di sini bersyair membanggakan tentang hadis. Dinun Nabi Muhammadin akhbar ni'mal matiyatu lil fatal athar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Maka jangan engkau ya membenci hadis dan ahlinya karena pendapat itu adalah malam sedangkan hadis itu adalah siang. Ya. Akhal Islam. Maka ya kita berusaha untuk senantiasa mengagungkan hadis Rasulullah yang alaihi salatu wassalam dan mempelajarinya. Karena sesungguhnya orang yang senantiasa membela hadis Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah mereka-mereka yang ya senantiasa berjihad di jalan Allah bahkan kata Ibnu Qayyim, kata Yahya bin Yahya yang sudah sering kali saya sebutkan gurunya Imam Bukhari bahwa membela sunnah itu lebih aku sukai daripada berjihad dengan pedang. Membela sunnah lebih aku cintai dan aku sukai daripada berjihad dengan pedang. Membela sunnah tidak setiap orang bisa. Sedangkan berjihad dengan pedang semua orang bisa. Semua orang bisa tinggal pakai pedang ya. Tapi dengan sunnah tidak ada orang semua bisa. Hanya orang-orang khusus saja dari orang-orang yang dalam pemahamannya dan ilmunya tentang hadis. Ya. Makanya orang yang tidak suka kepada ahli hadis itu tanda daripada dia itu terkena bid'ah. Kata Al-Hafidh Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang ulama jarh wa ta'dil sezaman dengan Imam Bukhari, beliau mengatakan alamatu ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar ya tanda dia itu seorang ahli bid'ah dia itu suka mencela ahli hadis al asar ya makanya Syekh Albani rahimahullah selalu dicela oleh orang-orang yang memang notabene kategori semuanya rata-rata dia itu senang bid'ah tidak ada yang tidak suka kepada Syekh Albani kecuali mereka seperti itu ya maka akal Islam Sesungguhnya eh, mempelajari hadis Rasulullah yang wassalam ya merupakan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang sangat dianjurkan oleh para ulama agar kita mempelajari hadis Rasulullah yang wassalam semenjak eh, apa kita kecil. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, "Inna min ahammil ulumi tahqiq ma'rifatil ahaditsin nabawiyyat." Sesungguhnya ilmu yang paling penting adalah mentahkik yaitu mengetahui mengenal secara mendalam tentang hadis-hadis Nabi. A'lim a'ni ma'rifata mutuniha Maksudnya yaitu mengenal matan-matannya. Sahihiha wa hasaniha wa dha'ifiha. Mengenal yang sahih, yang hasan dan yang dhaifnya. Wa dalilu dhalik. Kata Imam Nawawi, dalilnya. Anna syar'ana mabniun 'alal kitabil azizi wa sunanil marwiyat. Bahwa syariat kita ini dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات dan sunnah itu yang yang banyak sekali mengajarkan tentang hukum-hukum fikih. Fa in aktsarul ayatil furu'iyat mujmalat wa bayanuha fi sunanil muhkamat. Karena kata beliau kata Imam Nawawi, kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu global dan dijelaskan oleh Al As-Sunnah. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات dan para ulama telah bersepakat bahwa seseorang syarat seseorang dikatakan mujtahid ya syarat seseorang menjadi qadi dan ahli fatwa dia harus betul-betul berilmu tentang hadis-hadis ya fasabata bima dzakarna maka telah sabit ya, dengan apa yang kami sebutkan di sini annal istighala bil hadis min ajal min ajallil ulumir rajihat wa afdali anwa'il khairi wa akidil kurubat bahwa menyibukkan diri dengan ilmu hadis merupakan se semulia-mulianya ilmu dan seutama-utamanya kebaikan dan kurbah ya taqarrub kepada Allah wa kaifa la yakunu kadzalik Bagaimana hal itu tidak menjadi seperti itu? Wahwa mustamilun ala bayani hali afdalil makhlukat. Sedangkan hadis itu menjelaskan tentang keadaan makhluk yang paling mulia siapa itu? Rasulullah SAW. Iya. Walaqad kana aktsaru ishtighalil ulama bil hadis fil a'saril khaliyat. Sungguh kata beliau, kebanyakan ulama terdahulu itu mereka disibukkan dengan mempelajari hadis. Hatta laqad kana yajtami'u fi majlisil hadis at talibina ulufun mutakatsirat. Bahkan dahulu kala kata Imam Nawawi, majlis hadis itu dihadiri oleh ratusan ribu orang. Imam Imam Ahmad majlisnya itu Majlis hadisnya Imam Ahmad dihadiri 120 ribu hadis setiap harinya. 120 ribu orang setiap harinya. Ya. Dulu majelis hadis itu bukan di masjid. Kenapa kata orang? Karena nggak menampung. Dulu majelis hadis itu di lapangan terbuka. Ya, di lapangan terbuka di mana nanti ada bilal-bilalnya. Bilalnya sampai 10 orang terkadang. Kalau Imam Ahmad mengatakan haddatsana fulan Nanti yang sebelah sana mengatakan haddatsana fulan supaya kedengaran semua. Di belakangnya lagi ngedeng berteriak haddatsana fulan. Di sana lagi berteriak haddatsana fulan saking banyaknya orang. Ya. Allahu Akbar. Dulu demikian. Saking mereka itu sangat sangat semangat untuk mempelajari hadis sampai-sampai Imam Syu'bah bin Hajjaj berkata, Dahulu kami tidak mengad ya tidak melihat kalau pagi-pagi ada orang lagi, lagi berlari-lari kecuali dua orang. Setiap pagi ya tidak ada yang berlari-lari kata Imam Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj itu wafat pada tahun 160 Hijriah. Kecuali dua orang siapa? Kalau nggak orang gila, maka dia penuntut ilmu hadis. <laughs> Maka dia penuntut ilmu ilmu hadis. Subhanallah. Ya. Para sahabat dalam menimba ilmu hadis sangat semangat. Ibnu Abbas yang terkenal, Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan satu hadis yang dia belum pernah dengar, yang hadis itu hanya ada pada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Unais. Beliau akhirnya dari Madinah membeli seekor uh, apa kendaraan unta pergi menuju Syam sebulan lamanya untuk mendapatkan satu hadis untuk mendapatkan satu hadis setelah sampai ke rumahnya assalamualaikum waalaikumsalam ahlan gimana gimana ana mendengar sebuah hadis yang hanya ente mendengar dari Rasulullah SAW hadis tentang apa hadis tentang ini ini, ini. disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud terima kasih assalamualaikum ana pulang lagi langsung pulang lagi ke Madinah waktu itu juga iya Allahu akbar makanya itulah penjagaan ilmu hadis Makanya kata Imam Nawawi ahsan ahsanal qail. Kata Imam Nawawi meneruskan, sungguh sangat bagus sekali orang yang berkata, "Man jama'a adawatil hadis istanara qalbu wastakhraja kunuzahul khafiyat." Barang siapa yang mengumpulkan alat-alat hadis, niscaya hatinya akan bersinar dan ia telah mampu mengeluarkan harta karun yang tersembunyi yaitu berupa ilmu-ilmu yang dalam wadzalika likasati fawaidihil barizati wal kaminat karena hadis sekali banyak sekali faidah-faidah yang terlihat maupun yang tersembunyi kata beliau wa huwa jadirun bidzalik dan itu sangat pantas untuk dipelajari fa innahu kalamu afsahil khalqi karena itu adalah sabda makhluk yang paling fasih Kemudian ulama lain berbicara tentang kemuliaan ilmu hadis. Siapa dia? Beliau adalah Syihab Ahmad Al-Manini Al-Allamah dari kalangan mazhab Hanafi. Beliau berkata, "Inna ilmal hadis ilmun rafi'ul qadar, azimul fakhr, syariful dzikr." لا يعتني به إلا كل حبر ولا يحرمه إلا كل غمر ولا تفنى ما سمح سينه على ممر الدهر lam yazal fil qadimi wal hadithi yasmu izzatan wa jalalatan wa kam azza bihi man kashafallahu lahu min mukhba min mukhabbaati asrarihi wa jalalihi id bihi yu'raful muradu min kalami rabbil alamin ila panjang sekali beliau memuji ilmu hadis dan hadis beliau berkata sesungguhnya ilmu hadis adalah ilmu yang sangat agung kedudukannya dan agung kebanggaannya dan mulia sebutannya. Tidak ada yang mempelajari ilmu hadis kecuali mereka yang telah sampai kepada derajat habar ulama. Dan tidak ada yang terhalangi dari ilmu hadis kecuali mereka yang benar-benar bodoh. Dan kebaikan ilmu hadis tidak akan pernah habis ya sepanjang zaman. Dan senantiasa setiap zamannya dari dahulu zaman sampai sekarang ilmu hadis selalu menjadi mulia dan agung. Berapa banyak orang menjadi mulia ya dengan ilmu hadis kata beliau. Maka akal Islam, maka dari itulah ya, mempelajari ilmu hadis adalah sesuatu yang sangat mulia. Kita berusaha, bersemangat untuk terus mempelajari ilmu hadis. Ya, belajar mengetahui mana yang sohihnya, mana yang doifnya. Nah, sini penting. Kita pelajari pertama misalnya dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, kutubus sita kita pelajari. Nah, itu penting. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul dalam beragama itu tidak cuma taklid. Kalau kita belajar hadis paham, oh ternyata ini dalilnya. Kebanyakan begitu ya. Enak kalau belajar hadis itu, masya Allah. Bisa kita hui kita mana dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Tapi ingat, ya dalam belajar ilmu hadis kita harus mempelajari yang pertama sudah saya sebutkan tadi harus pelajari juga riwayatnya. Apakah hadis itu sahih atau dhaif. Yang kedua juga harus dipelajari tentang apa? makna-makna yang terkandung dalam hadis. Tapi ingat, ya, tata cara menafsirkan hadis pertama kita harus menguasai daripada ilmu-ilmu alatnya. Pertama kita harus menguasai ilmu hadis, yang kedua kita harus menguasai ilmu usul fikih. Yang ketiga ilmu bahasa Arab. Ya. Adapun antum orang awam kewajiban antum belajar hadis kepada para orang yang telah ahli dalam dalam bidangnya. Iya. Ya. Karena akal Islam sesungguhnya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Terkadang dalam satu bab banyak hadis-hadis. Kalau kita ambil sebagian hadis dan buang sebagian lainnya ini bisa bahaya. Makanya tata cara memahami hadis itu jangan langsung netelek satu hadis langsung dipahami enggak. Kita kumpulkan dulu berbagai macam riwayat yang ada kemudian kita pahami baru enak. Supaya jangan salah salah paham. Ya. Supaya jangan salah salah paham. Ya setelah kita tahu hadisnya sahih kita harus tahu pertama hadis ini ya <clears throat> dimansuh hukumnya atau tidak. Nah, terkadang ada hadisnya sahih tapi ternyata hukumnya sudah diman dimansuh. Yang kedua, kalau ternyata tidak dimansuh, ada enggak hadis lain yang menyelisihinya? Terkadang ada hadis misal sebuah hadis man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa nikmat. Waman iktasala fal guslu afdol. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu bagus. Barang siapa yang mandi maka itu lebih baik. Hadis itu diriwayatkan trimidi dengan sanad yang hasan dan dihasan oleh Syekh Albani. Oh, ternyata hadis itu menunjukkan bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah. Jangan dulu, lihat dulu ternyata masih ada hadis lain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Nah, lo. Ya. Bagaimana yang satu mengatakan wajib kok yang satu seakan-akan ini menunjukkan sunnah. Barang siapa yang berwudu maka bagus, barang siapa yang mandi maka mandi lebih afdol, lebih utama. Bagaimana Kata dalam ilmu usul fikih diatur itu. Coba kita kompromikan dulu. Bisa nggak? Masih bisa dikompromikan? Oh ternyata ini sulit. Nggak mungkin karena yang satu menunjukkan sunnah, ini satu mengatakan wajib. Wah kalau nggak sudah nggak mungkin dikompromikan, kita lihat bagaimana mentarjih yang menguatkan salah satu hadis. Banyak sekali tata cara tarjih. Ya, di antara tata cara tarjih yaitu hadis yang mantuk lebih diketepandan daripada yang mafhum atau hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim lebih didahulukan daripada yang lainnya. Ternyata riwayat Bukhari lebih kuat daripada riwayat Tirmidzi. Riwayat Bukhari ini soheh jelas. Riwayat Tirmidzi cuma hasan, itu pun ada jadi permasalahan dari segi riwayatan dari pendengaran Samurah dari Hasan. Ada yang mengatakan itu dia tidak mendengar. Ada juga yang mempermasalahkan dari segi lafadznya. Fabiha, haknya pergi kemana katanya kembalinya. Ini susah. Makanya ya riwayat Tirmidzi tidak bisa melawan kekuatan riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Ya. Banyak lagi hadis. Demikian pula dalam masalah akidah manhaj kita harus betul-betul fahami hadis itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jangan difahami sendiri. Nah di sini terkadang hadisnya sudah sahih, betul sahih, tapi ini pemahamannya kok aneh kan gitu. Makanya pentingnya menjamak seluruh riwayat itu begitu. Makanya kesalahan yang fatal kalau kita mengambil hadis, buang hadis lain. Contoh misalnya banyak teman-teman kita ya yang cuma mengambil hadis sholat taraweh 443 atau sholat tahajud 44 Tiga, dia tinggalkan hadis yang banyak Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah sendiri, cuma demikian pula hudayfa yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu salat tahajudnya dua-dua, dua-dua, dua-dua. nggak bisa, kita harus kompromikan. Ya, jangan ambil sebagian hadis buang habis lain. Ini nggak benar. Nah, di sini kita harus pahami akal Islam. Ya, jadi di dalam memahami hadis pun tidak boleh kita langsung letter lock. Ambil bulu gulma rom, pahami sendiri. Oh, oh. Enak banget. Ya. Enggak. Antum ya para ulama bersepakat bahwa belajar ilmu hadis harus sifatnya talaki. Talaki itu ngambil dari guru. Makanya para ulama terdahulu yang menghati-hatikan dari yang namanya musahaf, suhufi Siapa tuh suhufi? Orang yang meriwayatkan hadis cuma dari buku doang. Maksudnya, ya dia nggak pernah belajar ke guru. Sampai mereka mengatakan bahwa orang yang belajar cuma dari buku doang itu kebanyakan pasti lebih banyak salahnya daripada benernya. Berguru, ngambil. Ya. Makanya kita harus nih pahami ya. Belajar hadis adalah merupakan pelajaran yang sangat mulia dan sangat tinggi. Tapi tata cara mempelajari bukunya pun kita harus pahami betul-betul. Ya, kita rujuk pertama kepada apa buku-buku syarah daripada hadis. Seperti apa? Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu akan diusarah oleh al Hafidh Ibnu Hajar tentang makna-makna hadisnya. Banyak Sunan Abu Dawud sudah ada syarahnya ada. Sahih Muslim ada syaratnya ada. Ya. Sunan apa Tirmizi ada syaratnya ada. Enak kita tinggal rujuk. Bulughul Maram sudah ada syaratnya banyak. Atau yang kedua kita kembali kepada kitab-kitab Goribul Hadis yang menyebutkan tentang gorib-goribnya hadis. Ya. Supaya kita memahami ya hadis-hadis itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul Rasulnya. Jangan se sekali lagi jangan cuma comot hadis, pahami menurut saya sendiri. Susah jadi Ya, virko-virko yang ada begitu. Bawa-bawa hadis, paham sendiri, pahami sendiri. Jadi aja ya Quran hadisnya sih sama, cuman pemahamannya kok beda-beda. Ya, karena apa? Karena torikotul istidlalnya yang salah tata cara pendalilannya itu berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama oleh Islam. Ya, apa yang telah ditetapkan oleh para ulama para ulama oleh Islam. Wallahu alam saya kira cukup sampai di sini. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempelajari hadis Rasul, mempelajarinya, mendalaminya sehingga kita termasuk orang yang didoakan Rasulullah nadharallahu Allahumro'an Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, kemudian menghafalkannya, memahaminya, dan menyampaikan seperti apa yang ia dengar. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Ana mau tanya. Ada sebuah hadis yang menerangkan larangan keharaman alat musik berdawai. Berdawai apa sih? Hah? bersenar bagaimana yang jenis alat musik lainnya ma'azif dalam hadis itu sebutkan dalam riwayat Bukhari ada delapan hadis semuanya sahih semuanya dengan lafaz ma'azif ma'azif itu dijelaskan oleh para ulama yaitu alat musik ada yang menafsirkan tobur tombur itu gendang dung dung dung gitu ya masuk itu semuanya yang jelas ma'azif itu nama yang umum mencakup semua alat musik. Itu ya penafsiran daripada ma'azif. Maka alat musik itu pada asalnya haram. Kecuali yang dikecualikan Rasulullah pada hari raya dan pada waktu pernikahan. Seperti rebana. Rebana boleh dipukul di waktu hari raya Ya dan bernyanyi tapi itu pun anak-anak kecil yang nyanyi. Atau pada waktu ada pernikahan. Ya, misalnya si Yono nikah. Misalnya kemudian ya ada anak-anak mukul-mukul rebana dan yang lainnya dan nyanyi-nyanyi, boleh nggak apa-apa. Ya, adapun kemudian yang nyanyinya Inul atau wanita-wanita yang sudah dewasa ya terlihat auratnya sambil joget-joget naudzubillah ini jelas ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sudah mengabarkan di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan alat musik. Dan Allah Rasulullah dalam hadis sebuah hadis yang sahih juga Rasulullah mengancam bahwa mereka itu nanti akan dirubah wajahnya dengan wajah keledai, babi. Yang kalau nggak di dunia di akhirat dalam kubur. Alhamdulillah itu para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin semuanya bersepakat akan haramnya. Sampai-sampai Abdullah bin Umar suatu ketika ya melewati ada penggembala sedang meniup seruling. Akhirnya beliau langsung menutup telinganya. Terus beliau berjalan dan bertanya kepada pelayannya, "Hai pelayan, sudah hilang belum itunya apa suaranya?" "Sudah, Hai Ibnu Umar." Kalau sudah beliau pun baru buka. Kesepakatan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Bahkan ya, para ulama salaf terdahulu mengatakan boleh hukumnya masuk ke rumah orang. Maaf, tapi zaman sekarang jangan langsung diamalkan secara terlek ya. Boleh masuk ke rumah orang tanpa izin kalau di situ ada alat musik untuk dihancurkan. <laughs> zaman sekarang jangan nanti bisa kelahi. Susah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ada kode etiknya. Ada kode etiknya. Bahkan ya para ulama terdahulu nggak mau menghadiri suatu walimah yang di situ ada alat musiknya. Ulama terdahulu sampai balik lagi nggak mau. Ya. Maka dari situlah kecuali Ibnu Hazm saja yang membolehkan. Itu pun dia telah menyelesaikan ijma. Makanya pendapat beliau tidak diterima. Yang kemudian pendapat Ibnu Hazm ini dibela oleh Yusuf Qardawi pada zaman sekarang. Yang kemudian pengikut-pengikut Yusuf Qardawi kemudian mengagung-agungkannya. Ya. Pendapat yang nyeleneh menyalahi ijma kok malah dibela-bela. Gimana ini? Apa benar hadis perceraian adalah perbuatan yang halal dibenci Allah adalah hadis doif? Ya, hadis dengan lafaz ya abghadul halal ya indallah at-talaq. Halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak. Itu hadis doif. Tapi ada hadis yang di sana menunjukkan e, dengan lafad ayyuma mra'atin ya sa'alat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun alaihi ya al jannah atau kama Wanita saja, wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau sorga. Adapun hadis ya perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ini hadis yang doif dengan kesepakatan para ahli hadis. Tapi jelas ya mencerai tanpa alasan termasuk yang dibenci oleh Allah. Apa ada sebuah hadis tentang afdolnya salat isya di akhir malam? Apakah hadis tersebut bertentangan dengan perintah untuk bersegera dalam salat? Tidak. Tidak ada satupun eh, hadis yang mengatakan bahwa kita harus sholat isya di awalnya nggak ada atau sholat yang ada itu ya Rasulullah Ayo sholat di afdol sholat apa yang paling afdol kata Rasulullah as-sholatu ala waktiha sholat pada waktunya pada waktunya yang mana yang afdol sholat isya yang afdol itu di akhirnya tapi kalau berjamaah di awal sementara kita ingin di akhir tapi sendirian nggak boleh harus tetap jamaah lebih didahulukan kenapa sholat berjamaah itu hukumnya wajib mengakhirkan isya hukumnya sunnah yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah Rasulullah SAW dulu pun mengakhirkan sholat isya dengan cara berjamaah bukan dengan sendirian ya Wallahu a'lam Bayar bayar fidyah kalau pakai beras berapa liter? Sekilo 250 gram. Berapa liter? Saya nggak tahu itu. Tanyain deh ke, ke ahli matematika. Bernyanyi tanpa alat musik hukumnya seperti nasyid gimana? Pertama, zina. Para ulama empat bersepakat bahwa nyanyian itu membitun nifak bisa menumbuhkan kemunafikan. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi dengan nyanyian. Ini hadis sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Yang kedua, bahwa syair beda dengan ghina, nyanyian. Para sahabat turut bersyair, boleh Bahkan di Zaid bin Sabit di masjid Rasulullah bersyair. Karena syair berbeda dengan nyanyian. Kalau nyanyian itu disertai dengan suara yang dimerdu-merdukan. Tahu nggak? Dan ini memfitnah. Adapun syair enggak bersyair se sebegitu saja. Ya. Bersyair. Kalau nyanyi enggak, nyanyi itu dengan suara yang merdu gitu ya kayak nasi dan sekarang ya dan dengan suara yang merdu ini yang di, di apa dimakruhkan oleh Imam Syafi'i atau yang disebut dengan ghina kenapa alasannya bahkan yang paling keras itu Imam Abu Hanifah Abu Hanifah yang paling keras mengatakan bahwa orang yang suka nyanyi itu fasik Imam Malik mengatakan al-ghina mumbitun nifaq Gina itu bisa menumbuhkan kemunafikan. Imam Ahmad juga keras dalam masalah nyanyian ini. Ya. Makanya akal Islam. Ya, kalau bersyair cuma sebatas bersyair silahkan. Tapi untuk nyanyi-nyanyi ini jangan ya. Karena itu sangat bertentangan dengan sifat rujuliah kejantanan. Lelaki jantan nggak mungkin nyanyi-nyanyi kayak perempuan. Ya. Enggak. Makanya dan nyanyi itu pun juga ada tasyabu dengan orang Kristen. Coba lihat antum. Ya, orang Kristen tuh kalau mau ibadah di gerejanya pasti nyanyi dulu. Nyanyinya pujian-pujian, pujian haleluya gitu kan. Yang kepada Isa Al-Masih dengan cara akor dan yang lainnya apa bedanya dengan nasidan Mereka juga nyanyinya bagus katanya puji-pujian terhadap ini. Ya. Nah, itu dia. Makanya, akhi, ya. Keindahan dalam Islam hanya dalam apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Indah menurut Allah dan Rasulnya, jangan indah menurut hawa nafsu kita. Seni adalah seni Al-Quran yang paling indah. Makanya, ya ini. Apakah membelakangi makmum saat berzikir setelah suat bagi imam termasuk perbuatan bid'ah? Yang jelas ini yang menyalahi sunnah Rasul. Rasulullah nggak pernah melakukan seperti itu. Rasulullah selalu menghadapkan wajahnya kepada para makmum setelah sholat. Jadi bernyanyi ya, maaf sekali lagi. Kalau antum pengen puas, ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang, berjudul uh, Ighathatul Lahfan dalam kitab tersebut dan itu buku ini kalau nggak salah sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Judulnya Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Itu beliau menyebutkan ada eh, empat ulama madhab semuanya bersepakat bahwa nyanyian itu menyebabkan kemunafikan. Ghina. Kita tahu bahwa kita haid sebelum sholat maghrib Apa harus dikodok? Kapan kita harus membaca bismillah? Apa hanya di awal surat saja? Kalau kita tahu haidnya sebelum sholat maghrib nggak harus dikodok Kodok itu cuma puasa doang buat wanita haid Sholat mah nggak usah Kata Aisyah, dahulu kami pada zaman Rasulullah hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok sholat. Hadisnya sohe banget. Kapan kita membaca bismillah apa hanya di awal surat saja? Iya, di awal surat. Hanya karena fungsi bismillah itu membedakan antara surat satu dengan surat lainnya. Makanya kalau kita baca di tengah surat jangan baca bismillah. Cukup ta'awud saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah. Ya saya kira cukup. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.